Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Buya yang saya hormati, saya mau bertanya. Saya punya tabungan di bank dengan niat untuk haji. Sebelum bisa untuk mendapatkan ONH atau di bank daftar mana? haji, Ibu di bank tabungan mana? itu sudah bertahun-tahun. Apakah Bank Syariah Mandiri. Alhamdulillah. Jangan Apakah bank, uang jangan yang di bank ya? itu perlu dijak, dikeluarkan zakat atau tidak? Karena uangnya belum bisa buat ONH atau belum apa nisab Baik. zakat emas. Baik. Masih kurang. Jadi Baik. apakah uang itu bisa dikeluarkan zakat atau tidak? Baik. Dan sewaktu-waktu keluarga saya membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak. Apakah uang itu boleh diambil dulu atau tidak? Baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ibu yang menyimpan untuk haji, nyimpen untuk haji di bank. Alhamdulillah banknya kok syariah. Kalau tidak syariah berarti ibu ini jangan-jangan mau umroh, mau lewat neraka, lewat Mekah, jangan-jangan. Eh, jadi harus waspada. Sekarang kita ajari semuanya untuk hijrah, untuk selamat masih mungkin ini bukan seperti zaman dulu belum ada upaya-upaya menuju syariah sekarang sudah ada syariah syariah syariah biarpun syariah banyak yang kurang tinggal kita sempurnakan bareng-bareng Alhamdulillah ibu nabungnya adalah di di bank syariah baik yang namanya tabungan bukan pembayaran kalau yang sudah kita bayarkan misalnya kita membayar haji kemudian setelah itu kita uh, nunggu maka kalau sudah kita bayarkan maka kita tidak wajib membayar zakat tapi kalau namanya menabung uang itu bisa diambil lagi kan berarti itu adalah milik kita saya nabung untuk naik haji saya nabung untuk naik haji maka ketahuilah tabungan kita ini adalah jika sudah berputar satu tahun sampai satu nisab maka wajib dizakati kalau memang itu tabungan kecuali bayaran haji kalau tabungan haji itu harus bahasanya dijelaskan dong tabungan atau bayaran kalau ibu membayar haji gak bisa ditarik lagi tapi kalau ibu tabungan berarti duit-duit anda anda menabung sehingga kalau uangnya sudah sampai satu nisab nisabnya itu ibu perkiraannya adalah senilai emas murni 90 gram kurang lebihnya katanya 50 jutaan deh atau 60 juta dah 50 berapa 60 juta kurang lebihnya 50 juta jadi ibu duitnya berapa untuk haji? Nggak sampai 60 juta kan? Ibu tidak usah mikir zakat. Kalau mau sedekah, sedekah sajalah ibu. Kecuali ibu punya tabungan haji untuk anak-anaknya 6 atau 2, anaknya 3. Sehingga duitnya itu tabungannya kurang lebihnya 50 juta lebih. 50 juta kurang lebihnya. Pokoknya dihitunglah yang jualan emas ngomonglah di sini berapa sih harganya emas 90 gram? ada ah, yang pasti jangan kira-kira lagi kalau kira-kira saya sudah tadi boleh tadi kira-kira saya pengen orang jualan emas lalu ngomong begini kalau kira-kira mulai kemarin saya kira-kira pasti ya kalau jualan emas saya jual emas hari ini emas 24 karat harganya harganya berapa 500 ribu per gram berarti 500 kali 90 berarti 45 juta kalau 500 45 juta 45 juta berarti itu nisabnya kalau kita punya uang kita titipkan 5, 45 juta kalau memang betul 90 mas 90 gram mas eh. berputar satu tahun maka wajib dizakati diambil dua setengah persen tapi kalau nggak ada sejumlah itu ibu ibu sedekah saja deh nggak wajib zakat nggak usah dipaksa untuk zakat cuman sekarang banyak lembaga-lembaga zakat memaksa zakat Wong oh, gaji cuma 4 juta sebulan harus kena zakat macam-macam ini ya ini kok seneng banget sama duitnya orang ya kita tidak boleh berbuat dolim kepada orang fakir, juga tidak boleh berbuat dolim kepada orang kaya. Sama. Jangan mentang-mentang punya duit langsung zakat, zakat, zakat, zakat. Seneng banget sama zakat. Sudah begitu nyalurkannya salah lagi. Ngambilnya salah, nyalurkannya salah. Ini adalah pengurus zakat yang daftar masuk neraka. Sekarang ada. Orang jual aset suruh bayar zakat. Ini aneh bener ini. Jual aset. Anda punya tanah di pinggir kota. Laku satu miliar Suruh bayar zakat. Dari mana bayar zakat? Mau jual asetnya sendiri kok bayar zakat. Kalau jual beli tanah, iya dia wajib bayar zakat. Cuman ini muncul di selebaran sebelah yang dibagi. Orang jual aset wajib bayar zakat. Awas hati-hati. Biarpun dia orang kaya, kita pun tidak boleh mengambil hartanya orang kaya dengan cara yang salah. Maka mewajibkan zakat yang tidak wajib, hukumnya haram. Membagi zakat kepada orang yang salah juga haram. Urusannya pengurus zakat senengnya jadi badan ambil zakat tapi ilmunya tidak ada hati-hati zakat untuk bangun masjid zakat untuk bangun pondok zakat untuk macam-macam tuh pergi ke rumah sakit sana tuh lihat tuh rumah sakit umum tuh lihat orang fakir yang ada di sana itu berapa banyak orang menangis gara-gara suaminya harus meninggalkan pekerjaan nunggu istrinya yang sakit operasi nggak bisa perawatan dan seterusnya mereka orang-orang fakir yang harus perhatikan Apakah kita masih rela untuk membawa duitnya untuk bangun masjid, bangun pondok pesantren dan seterusnya? Baik. Ini urusan zakat, panjang urusan zakat. Sebab banyak orang tidak tahu sudah. Kalau urusan duit ini, masya Allah, fatwanya fatwa-fatwa lemah dipakai. Urusan haknya orang lain fatwa yang berat, jangan fatwa lemah. Kalau urusan ibadah mungkinlah dienteng-entengin, tapi urusan haknya orang fakir jangan dirongrong itu. Sian, ada orang sampai nggak bisa masuk membawa anaknya ke rumah sakit sampai meninggal. Tidak bisa bawa orang tuanya ke rumah sakit sampai meninggal. Kenapa kok kita masih salah-salah menyalurkan zakat? Tolong ini dibaca kembali urusan zakat. Zakat tidak boleh diberikan kecuali ini kepada delapan asnaf. Delapan asnaf itu yang namanya visabilah jangan diperlebar lagi. Sudah dipa, dipangkas, dipageri, dibuka timah zakat. Innama pakai hasr dibatasi, lalu kok dibuka lagi. Fisabilillah untuk ini, itu, ini, itu, ini, itu. Dari mana itu semuanya? Oh, Imam Rozi berkata, Imam Rozi itu bukan fatwanya Rozi. Iman dari Imam Kofal, bukan fatwanya Kofal. Kofal yang mana? Kofal ada dua. Bukan fatwanya Imam Kofal. Coba lihat teknya hadis, tek riwayatnya. Imam Kofal anak kolaan ba'dim, dari sebagian orang. Kofalnya majhul, orang yang didukil pun majhul. Dari orang yang tidak dikenal, dari orang yang tidak dikenal, kok jadi pendapat yang paling disenangi ini. Kenapa? Karena urusan duit, hati-hati. Ayo kita takut kepada Allah. Alhamdulillah pondok ini tidak dibangun dari duit zakat. Dan kalau anda punya duit zakat tidak untuk bangun pondok ini. Ada saluran. Kalau ada rekening zakat di pondok ini adalah itu adalah untuk orang yang berhak. Dari fakir miskin, orang yang sakit, dan fakir. Dan banyak orang-orang yang membutuhkannya. Bukan digunakan untuk bangun pondok dan masjid. Kemudian untuk jawaban ibu. Nah, tidak wajib zakat kalau memang belum mencapai hitungan tersebut dan berputar satu tahun. Kemudian jika ternyata pada suatu ketika ada yang hajat, ada anaknya sakit, ponakannya sakit. Wah lebih bagus bu hajinya nanti dulu deh. Haji kok maksa. Haji itu kalau sudah mau. Wah nih. tatunya ponakan saya masuk rumah sakit, dia tidak punya biaya obat. Oh, saya sudah daftar haji, bagaimana ini? Kebutuhan untuk orang sakit lebih mendesak daripada hajimu boleh dibatalin ya karena apa anda belum berangkat haji dan memang ini dibutuhkan dan itu masih tabungan baru anda nah, anda menolong orang ini untuk, untuk anak sakit dan mendesak nggak ada lagi haji itu mudah sekali haji itu kalau betul-betul anda punya kelebihan sehingga dikatakan oleh para ulama tidak wajib kita mencari uang untuk naik haji ini kalimat tolong difahami yang wajib adalah bapak. Bapak cari nafkah untuk anak istri. Tapi bapak ibu tidak wajib mencari duit untuk naik haji. Lalu kapan saya haji? Kalau tiba-tiba anda punya uang cukup baru naik haji. Enak. Selesai. Semoga Allah mengampuni semuanya. Mengangkat derajat semuanya. Mudahkan kita untuk naik haji semuanya. Haji yang benar. Haji dengan rezeki yang halal. Haji yang mabrur menjadi sebab diampuni dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala.